الحمد لله الحمد لله الذي أعد الجنة لمن اتقى وعد النار لمن عصى من توكل عليه كفى ومن فوض أمره إليه دبر فهدى أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزه عن مشابهة كل ما سواه وأشهد أن سيدنا محمدا أبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله في السر والعلن فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat hafizakumullah di siang yang penuh berkah ini izinkan kami sampaikan satu wasiat wasiat yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba yang terdahulu sekarang ataupun yang akan datang yaitu untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, maka ia akan menemukan pertolongan Allah dalam setiap urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 128 Inna ma'al ladhina taqaw hum Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Banyak di antara manusia yang menginginkan kesuksesan dunia sampai akhirat. Tetapi di antara mereka lupa dan melupakan sumber sukses manusia dunia dan akhirat. Dan ketahuilah, kesuksesan itu akan berhasil ia raih ketika ia melandasi kehidupan dan aktivitas kehidupannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 133 135 وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون dan berserah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu orang yang orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam di waktu lapang ataupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa menurut ayat di atas itu ada empat. Yang pertama yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik ia dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dermawan adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat dermawan adalah sikap untuk menyenangkan orang lain. Ketika seorang berusaha menyenangkan hati hambanya Allah, maka ia telah bersikap dengan sifat kekasih Allah dan di antara sifat orang yang dicintai oleh Allah adalah sifat kedermawanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jubila waliyullahi ala ila illa ala sakha wa husnil khuluq." Tidak bersifat walinya Allah kecuali atas kedermawanan dan akhlak yang baik. Dan dalam bersedekah manusia antara dua bagian, hal dan makom. Dikatakan dalam kalam hikmah al-insan baina halihi wa maqamih. Manusia itu antara hal dan makamnya. Kalau halnya manusia ia akan bersedekah ketika ia dalam keadaan lapang dan sudah lebih dari kebutuhannya. Dan kalau makom ia akan bersedekah dalam keadaan sempit, banyak kebutuhan, takut akan dalam kekurangan dan akan berangan-angan menjadi orang yang kaya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal pahala sedekah yang paling utama dan yang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anta saddaqa wa anta sahihun sahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Yaitu kamu bersedekah dalam keadaan kikir, sehat, takut fakir dan berangan-angan menjadi orang yang kaya. Ma'asyiral muslimin, Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Yang kedua, yaitu orang yang mampu menahan emosi. Ukuran orang yang kuat bukanlah orang yang tidak takuti oleh orang lain atau orang yang bisa mengalahkan orang lain. Tetapi ukuran orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisura'ah." Wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu idza ghadaba. Bukanlah orang yang kuat adalah orang seorang pegulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika ia marah. Di dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala imdaihi, mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan, wa zawwajahu minal huril aini ma syaa'a." Barang siapa yang mampu menahan emosinya sedang ia mampu untuk mampu untuk mengungkapkannya maka Allah akan penuhi hatinya dengan cahaya keamanan keimanan dan Allah akan menikahkan ia dengan bidadari yang ia kehendaki Masyarul muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah Adapun tanda yang ketiga yaitu memaafkan kesalahan orang lain Termasuk akhlak yang terpuji adalah memaafkan kesalahan orang lain. Seseorang tidak bisa mempunyai sifat pemaaf ketika di hatinya masih ada penyakit sombong. Sebab menjadi seorang pemaaf dibutuhkan hati yang tawaduk. Banyak orang yang beranggapan meminta maaf atau memaafkan adalah sifat merendahkan dan menjatuhkan derajatnya di hadapan orang lain. Dan ketahuilah bahwa bahwa meminta maaf atau memaafkan adalah kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izan." Dan Allah tidak akan menambah kepada seseorang hamba sebab ia memaafkan kecuali akan ditambah mulia kedudukannya. Dan orang yang memaafkan orang lain, ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamati nada munadin man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah." Yuqalu, "Man dhal ladzi ajruhu 'ala Allah?" Fayaqumu al'afuna 'anil nas yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dan ketika di hari kiamat ada malaikat yang menyeru, barang siapa yang pahalanya ditanggung oleh Allah, maka masuklah ke dalam surga. Dikatakan siapa orang yang pahalanya ditanggung oleh Allah maka berdirilah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan mereka masuk ke dalam surga tanpa hisap. Adapun yang keempat yaitu ketika ia melakukan dosa atau menganiaya diri sendiri segera ia mengingat Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Seorang mukmin yang imannya sempurna Ketika ia melakukan dosa, ia akan mengingat Allah dan segera bertobat kepada Allah. Sebab seorang mukmin menganggap dosa itu ibarat batu besar yang ada di atas kepalanya, yang sewaktu-waktu batu itu akan jatuh menimpanya. Berbeda dengan orang munafik yang menganggap orang dosa itu ibarat lalat yang hinggap ada di hidungnya, yang ia meng, yang terus mengganggunya. Ia tidak memperdulikan dan dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. tidak mau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang yang mau beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya dan jika ia di dalam kesempitan akan diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya di setiap kesempitan ada solusi dan dari setiap kesusahan ada kebahagiaan dan akan diberi rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka.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 حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم الله يزدكم ولذكر الله أكبر